kepada kita dan kita meyakini bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita dapatkan baik nikmat yang sifatnya zahir ataupun batin maka kita mengakui bahwasanya itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, ketahuilah itu semata merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang telah kita dapatkan. Bahkan nanti para jamaah yang kami muliakan di hari akhir masing-masing jiwa akan mendapati seluruh amalannya Masing-masing kita akan mendapati seluruh amalan yang telah kita perbuat di dunia ini. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30. Allah kisahkan di sana, "Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairi muhdara." Pada suatu hari di mana masing-masing jiwa akan mendapati seluruh apa yang dia amalkan mendapati amalan-amalan baik yang dulu dia amalkan. Wa ma'amilat min su. Allah juga katakan dan juga amalan-amalan kejelekan yang telah dia perbuat. Amalan baik datang diperlihatkan kepadanya, begitu juga amalan kejelekannya. Tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida. Maka ketika itu jiwa tadi menginginkan seandainya antara hari kiamat dengan dirinya masih ada waktu yang panjang. Artinya dia belum siap untuk mendapati hari kiamat. Dia belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memperingatkan kalian darinya. Allah sudah peringatkan diri-diri kita tentang adanya hari akhir, tentang adanya hisab, tentang adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu raufum bil ibad, sungguhnya Allah zat yang maha rauf, zat yang maha lembut kasih sayang kepada hamba-hambanya. Bentuk kasih sayang Allah dengan memperingatkan bahwasanya nanti setelah kematian ada yang namanya hari akhirat. Ada hari esok yang menanti kita yang kita akan berpindah kepada hari tersebut ya. maka jiwa yang beriman meyakini ada hari akhir maka hendaknya dia bergegas dia senantiasa meneliti hidupnya meneliti setiap amalan-amalan ya, supaya dia berbekal dengan amal soleh supaya dia bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat kita masih membahas dari pembahasan prinsip dari prinsip akidah ahli sunnah sampai pada pembahasan iman kepada hari akhir. Kita masih membahas rentetan peristiwa-peristiwa, tahapan-tahapan peristiwa hari akhir. Yaitu sampai pada yang namanya hisab. Ya yaitu ditampakkan seluruh amalan-amalan manusia ketika itu ya. maka hisab ketika itu disebutkan ada beberapa keadaan manusia terkait dengan hisab ya. sudah kita sebutkan kemarin keadaan yang pertama yaitu keadaan mereka orang-orang mukmin yang sempurna imannya maka mereka orang-orang mukmin yang sempurna imannya disebutkan mereka masuk ke dalam al-jannah bighairi hisab wala adab. Mereka tanpa dihisab, tanpa diadab, ya. Ini sebagaimana dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan di sana terkait dengan orang-orang yang mereka yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab. Di antara mereka disebutkan bahwasanya sahabat yang termasuk dalam hadis tersebut adalah sahabat Ukasyah bin Mihson. Seorang sahabat yang minta kepada Nabi ketika itu. Ya, ya Rasulullah, Allah li minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya termasuk dari 70 ribu golongan ya yang mereka masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab, tanpa adab. Maka Rasul mengatakan anta minhum, sungguhnya engkau termasuk golongan mereka. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya dari 70 ribu itu masing-masingnya ada seribu ya. Maka jumlah yang sangat banyak. Di antara kriteria mereka mereka adalah orang-orang la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sudah lewat dari pembahasan kita. Keadaan yang kedua dari keadaan orang mukmin ketika mereka dihisab. Keadaan mereka <clears throat> ada sebagian orang mukmin, orang yang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. Dihisap dengan hisap yang mudah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama mereka orang-orang mukmin yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisap tanpa adab. Keadaan yang kedua yaitu mereka orang-orang mukmin yang masuk ke dalam al-jannah namun mereka melewati yang namanya hisap, ya, dengan hisap yang mudah ya. Disebutkan hisab yang mudah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Allah katakan tentang hisabnya orang-orang mukmin. fa'amma man utia kitabahu biyaminih. Adapun mereka orang-orang mukmin yang mereka diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan fasaufa yuhasabu hisaban yasira maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah seperti apa hisab yang mudah itu disebutkan dalam hadis Nabi kaifiyah sifat hisabnya seorang mukmin seperti apa ya orang mukmin sebagian mereka ada yang dihisab dengan hisab yang mudah Disebutkan dalam hadis mutafakun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Sifat keadaan hisapnya seorang mukmin. Disebutkan di sana Innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menghisap seorang mukmin yudni dengan mendekatkan di sisi Allah orang mukmin tadi. Wa yasturuhu minan nas. Kemudian Allah tutupi hamba tadi yang sedang dihisap dari manusia. Tidak kelihatan oleh makhluk yang lainnya. Hanya antara Allah dengan manusia tadi. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah memberitakan kepada dia. Allah kemudian memberitakan kepada hamba tadi menegaskan terkait dengan apa? dosa-dosanya. Wa yaqululahu Allah katakan kepada hamba tadi, hamba yang mukmin tadi. Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza? Wahai hambaku, apa kamu ingat kamu tahu dosa yang ini? Dosa yang ini ketika kamu di dunia? Di dunia kamu berbuat dosa ini, berbuat dosa ini, ya. Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi maka tatkala Allah telah ikrarkan kepadanya, telah Allah kabarkan supaya hamba tadi mengakui dari perbuatan dosanya, ya. Wara'a fi nafsihi anna qad halak. Maka hamba tadi sudah yakin ketika dia mengakui dosa-dosanya yang banyak, dia yakin dirinya akan apa? celaka, ya. Maka ternyata Allah katakan kepada hamba tadi, Qala fa inni qad satartuha alayka fid dunya. Sungguh telah aku tutupi dosa-dosamu ya. Ketika kau masih di dunia. Artinya Allah ketika masih di dunia hamba tadi ditutupi dosa-dosanya. Tidak Allah tampakkan karena hamba tadi hamba yang berbuat dosa namun dia bertobat kepada Allah. Rasul mengatakan dalam dalam hadisnya bahwasanya sebaik-baik qul ibni adam khatta wa khairul khata'ina tawabun. Setiap Bani Adam punya salah. Namun sebaik-baik Bani Adam yang mereka salah, mereka bertobat kepada Allah. Maka ketika itu Allah katakan, sungguh ketika di dunia sudah aku tutupi dosa-dosamu. Wa anna aghfiru halakal yawma. Dan sungguh pada hari ini, ya, pada hari hisab telah aku ampuni untukmu dosa-dosamu. Ya. Summa yu'ta kitabu hasanatihi. Kemudian dia diberikan kitab catatan-catatan amal kebaikannya. Ini keadaan ya, hisab seorang mukmin. Keadaan yang pertama ada seorang mukmin yang mereka dihisab tidak tanpa hisab, tanpa adab. Ada pula mereka orang-orang mukmin yang dihisab dengan hisab bayasiro, dengan hisab yang mudah. Tadi hanya disebutkan dosa-dosanya, ini kamu pernah berdosa ini, dosa ini. Kemudian Allah katakan, ketika di dunia sudah kututupi dan pada hari ini ya aku telah ampuni dosa-dosamu. Maka dia diberikan catatan apa? kebaikannya. Maka orang yang seperti ini ya, orang yang diberikan hisab ya dengan hisab yang mudah. Maka dia pun dimasukkan ke dalam al-jannah. Keadaan yang ketiga dari keadaan seorang mukmin disebutkan keadaan hisab seorang mukmin sebagian mereka orang-orang mukmin diperinci dan dipersulit ya hisabnya sesuai dengan dosanya ada di sana orang-orang mukmin orang-orang yang masih punya iman ya yang mereka dipersulit yang mereka diperinci dari hisapnya tadi ya ini ada golongan mukmin yang seperti ini maka disebutkan barang siapa yang mereka dihisap dengan hisap yang diperinci maka mereka akan apa binasa ya. Dalam artian mereka orang mukmin tadi ya akan dimasukkan ke dalam neraka namun tidak kekal selama-lamanya. Ya. Mereka dimasukkan ke dalam anar dalam keadaan tidak kekal di sana. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ila halaka tidak ada seorang pun yang nanti dihisap pada hari kiamat kecuali dia akan apa binasa kecuali dia akan celaka fakultu maka Aisyah bertanya kepada Nabi ya Rasulullah alaysa qad qala Allah taala wahai Rasulullah apakah Allah tidak telah berfirman Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an tadi dalam surah Al-Insyiqaq, "Fa man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." Ya. Artinya Aisyah ini bertanya, kenapa Rasul mengatakan kalau ada tidak ada seorang pun yang nanti dihisap ya pada hari kiamat pasti dia celaka. Sementara Allah sudah berfirman ya, adapun orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanan maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Itu maksudnya bagaimana? Maka Rasul mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan Inna aradu. Hanya saja yang demikian itu adalah apa? Pemaparan saja. Tadi yang kita gambarkan keadaan yang kedua. Artinya orang mukmin hanya diperlihatkan dari dosa-dosanya. Ya, kemudian dia mengakui semuanya tapi Allah ampuni dia. Namanya hisab yang hisab yasir. Walaysa ahadun yunakisul al yaumal qiyamah ila udhib. Ya, ini syahidnya. Dan tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang mereka yunaqashu fil, fil hisab yang mereka di yunaqash diperdebatkan, diperinci, dipersulit, ya Kecuali apa? Kecuali dia pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan ahli sunnah. Ya. Di sana ada orang-orang yang mereka memiliki dosa-dosa yang banyak, ya. Kemudian ketika dihisap, diperinci hisapnya. Ini alamat dari alamat kejelekan. Namun orang tadi tidak tidak kekal dalam apa? Api neraka. Hanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Dengan dosanya, ya. Ini sebagaimana kisah tiga orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Siapa mereka? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim <clears throat> dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tiga orang yang pertama kali diseret dimasukkan ke dalam jahanam ke dalam neraka. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi yukdo yomal kiamah alaihi rajulun ustushhida bahwasanya manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat ya adalah seorang yang apa ustushhida dipersaksikan dia mati syahid ya itu mati syahid berperang berjihad dengan jihad yang syar'i kemudian dia terbunuh di sana ini keadaannya. Kok bisa dimasukkan ke dalam neraka? Ya, nanti disimak kelanjutan ceritanya. Fa'arofahu ni'amahu fa'arofaha. Kemudian Allah ya ingatkan dia tentang kenikmatan-kenikmatan pahala mati syahid. Kenikmatan-kenikmatan surga diingatkan kepada dia. Maka dia pun apa? Mengakuinya, ya. Dia mengakui kenikmatan tadi, ya. Dia sudah berangan-angan mendapatkan kenikmatan surga tadi. Qala ya. Maka Allah mengatakan kepada dia, "Fama amil fiha wahai hambaku, apa tujuan kamu dulu apa? Mengamalkan ketika kamu berjihad. Ya. Apa yang sudah kamu amalkan ketika kamu berjihad? Ya, mati syahid. Qala maka hamba tadi mengatakan, "Qataltu fika hatta istashhadtu. Sungguhnya saya berperang, berjihad hanya untuk mengharapkan wajahmu. Hanya untuk mengharapkan pahalamu ya Allah. Ini pengakuannya. Pengakuan dari si hamba yang mati syahid tadi. Ya. Qala kadzabta. Allah mengatakan dusta kamu ini. Ya. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tidaklah engkau ya kamu itu berperang ya kecuali kamu ingin disebut sebagai pemberani, pemberani saja. Ya, ketika dia berperang, mati syahid, di atasnya dia untuk apa? Dikatakan seorang yang pemberani, jari ya, pahlawan. Maka Allah mengatakan faqad kila sungguh telah dikatakan ketika kamu di dunia. Tujuan dia berperang, ya, berjihad hanya untuk dikatakan sebagai apa? Seorang yang pemberani. Maka sungguh sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyeret hamba tadi kemudian dilemparkan ke dalam anar. Ya. Ini contoh. Contoh yang lainnya. Seorang yang dia itu wa rajulun ta'alamal ilma wa 'allamahu, seorang yang belajar ilmu agama kemudian dia mengajarkan kepada manusia. Wa qara al-Qur'an, kemudian dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian mengajarkannya. Fa'ata bihi, kemudian datangkan orang tadi, ya, orang yang memiliki ilmu mengajarkan ilmunya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah perlihatkan beritahu kepada dia tentang kenikmatan-kenikmatan surga, ya. Dia pun mengetahuinya. Dia pun mengakuinya, ya. Qala kemudian Allah mengatakan kepada dia, "Fama amil tafiha apa yang telah kamu amalkan dengan ilmu mu tadi?" Ya. Tujuan apa yang kamu inginkan dengan ilmu mu tadi, dengan bacaan Qur'anmu tadi? Ya. Qala hamba tadi menjawab, Ta'allamtul ilma wa tuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, sunya saya dulu belajar ilmu agama. Saya dulu mengajarkan ilmu kepada manusia. Saya membaca Al-Qur'an semata-mata mengharap pahalamu. Mengharap wajahmu ya Allah, ya. Qala kadzabta. Allah mengatakan dusta kamu ini. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Tidaklah engkau di dunia belajar ilmu, mengajarkan ilmu baca Al-Quran, hanya ingin di, dikatakan sebagai seorang alim. Wa al Quran liyuqala huwa qari. Kamu pandai baca Quran, ya. Pintar dalam baca Quran, namun hanya sekedar ingin dikatakan sebagai qari. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. kil sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan sanjungan-sanjungan ketika di dunia. Kemudian Allah mengatakan disebutkan dalam hadis ini summa amara bihi fasuhiba ala wajhi ulqiya finnar. Kemudian Allah merintahkan kepada malaikatnya. Kemudian hamba tadi diseret oleh malaikat dengan ditelungkupkan wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga Warajulun Allahu alaihi. Ada seorang yang Allah telah lapangkan rizkinya. Telah Allah luaskan rizkinya. Fa'atauhu min ansofil mal kullihi. Dia diberikan perbendaraan harta-harta yang sangat banyak. Allah bukakan baginya pintu-pintu apa? Harta dunia. Ya. Fa'atabihi. Datangkan orang tadi. Ya. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha kemudian diberitahukan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, dia pun meyakininya. Dia pun menyangka akan masuk ke dalam al-jannah. Qala, kemudian Allah bertanya kepada hamba tadi, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah kamu amalkan terhadap hartamu? Apa yang sudah kamu amalkan dari hartamu ini? Ya. Qala, maka dia mengatakan ma taraktu min sabilin tuhibbu antun fiku fiha illa anfaqtuhu fiha laka tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun dari jalan-jalan yang kau cintai berinfak padanya ya ada hasungan untuk berinfak dia orang yang suka berinfak ada hasungan untuk sodakoh dia orang yang suka bersodakoh tidak pernah dia tinggalkan seperti itu kemudian dia mengatakan tidaklah saya itu berbuat infak demikian kecuali karena apa? Mengharap wajahmu, mengharap pahalamu semata ya Allah. Qala kadzabta. Allah mengatakan dusta kamu ini. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qil. Tapi tidaklah kamu mengamalkan ya, tidaklah kamu berinfak tadi kecuali hanya ingin disebut orang dermawan ya. Si fulan telah menyumbang dengan sumbangan sekian ratus juta dikasih pampang namanya ya dan seterusnya hanya ingin sebagai apa disebut sebagai seorang yang dermawan saja maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya summa amara bihi suhiba ala wajihi summa ulqiya finnar kemudian memerintahkan malaikatnya menyeret orang tadi dengan wajah yang ditelungkupkan dilemparkan ke dalam anar. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 3527. Hadis ini para jamaah yang kami muliakan sebagai contoh ada di sana keadaan orang mukmin yang mereka dihisap namun diperinci hisapnya. Namun mereka dipersulit hisapnya kemudian mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam anar. Namun prinsip ahlu sunnah meyakini bahwasanya mereka orang-orang mukmin tidak kekal dalam apa? Neraka. Ya, tidak kekal dalam neraka. Ini keadaan mereka. Maka tiga keadaan ini para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan dari keadaannya hisab untuk orang-orang mukmin. Mungkin ada yang bertanya, Lalu bagaimana tentang hisapnya mereka orang-orang kafir? Ya. Apakah mereka orang-orang kafir juga dihisap? Ya. Maka mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang sangat jelek. Tentunya orang kafir yang dia mati dalam keadaan apa? Di atas kekafirannya. Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Ketika hidupnya di dunia ataupun setelah meninggalnya, la karamata lahum. Tidak ada kemuliaan bagi mereka. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran tentang mereka orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan Nasoro, dari kalangan orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, dikatakan sejelek-jelek manusia. Ya. Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah, ayat yang ke-6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah Allah katakan mereka orang-orang kafir. Eh, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi wa Nasoro dan juga orang-orang musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal dalam jahannam selama-lamanya, ya. Ulaikahum syarul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek dari apa? manusia. Ya, paling jelek Sekalipun mereka di dunia orang yang kaya raya, memiliki jabatan dan sebagainya, tapi mereka di dunia kafir, kemudian di neraka, mereka di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Sejelek-jelek manusia. Mereka orang-orang kafir. Dan Allah hinakan mereka dengan menghisap amalan mereka. Ya, ini jawabannya. Mereka dihisap namun hanya diperlihatkan kejelekan-kejelekannya saja. Orang kafir. Tidak maksudnya hisab itu e, akan ditimbang dan sebagainya tidak sama sekali. Hanya diperlihatkan kejelekan-kejelekan orang kafir tadi. Kemudian mereka apa? Dimasukkan ke dalam neraka yang keras siksanya. Allah katakan dalam surat Fusilat ayat yang ke-50. Allah katakan di sana anna alladhina kafaru bima amilu Sesungguhnya kami akan perlihatkan, akan beritakan kepada orang-orang kafir terkait amalan-amalan mereka. Ketika di dunia diperlihatkan, diberitakan semuanya. Ya. Walanudikonnahum min adzabin ghalidz. Kemudian Allah katakan, maka kami akan timpakan kepada mereka, rasakan kepada mereka dari azab yang sangat pedih. Adab yang sangat keras. Ini orang kafir, ya. Diberikan adab dengan adab yang sangat keras. Dan juga mereka orang-orang kafir mengakui sendiri ketika sudah di akhirat. Mereka mengakui dosa-dosa mereka ketika di dunia. Kesyirikan mereka, kekafiran mereka, mereka akui. Ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-11 fa'tarafu bidzambihim fasuhqan al li ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim orang-orang kafir mereka mengakui dosa-dosa mereka diakui semuanya sama mereka fasuhqan li ashabis sa'ir namun Allah mengatakan sungguh celaka sungguh binasa bagi mereka penghuni neraka sa'ir itu neraka yang menyala-nyala Ya. Mereka juga mengakui dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-37. Wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka juga menyaksikan ya, mempersaksikan atas diri-diri mereka mereka dulu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan siapa? Orang kafir. Jadi hisab mereka hanya sekedar untuk menambah azab kepada mereka. Untuk lebih keras azab kepada orang-orang kafir. Ya. Karena orang kafir tidak ada kemuliaan pada mereka. Begitu juga orang munafikin. Orang munafikin adalah orang-orang yang menampakkan secara zahirnya orang-orang muslim. Namun mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Ya. Ada yang namanya kemunafikan yang sampai mengeluarkan dari apa? Keislaman. Maka mereka keadaan orang munafikin dan juga orang-orang kafir nanti pada hari kiamat disebutkan dalam hadis mutafakun alaih dari sahabat Ibnu Umar Rasul mengatakan wa ammal kufar wal munafikun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq adapun keadaan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin ya keadaan mereka akan dipanggil di atas seluruh manusia ketika itu ya di akhirat dikatakan haulail ladzina kadzdzabu 'ala Allah alla la'natullahi 'alal zalimin mereka ini orang-orang kafir orang-orang munafik ya adalah orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala ketahuilah Sungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Ini keadaan ya orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin. Ya. Maka para hadirin yang kami muliakan, demikian mengerikannya peristiwa yang namanya hisab. Peristiwa hisab ini terjadi ketika umat manusia hendak meninggalkan yang namanya padang mahsyar. Maka di sana keadaan manusia ya berbeda-beda keadaannya. Ya. Ada tadi manusia yang dipermudah hisapnya, bahkan ada yang tanpa hisap, tanpa adab. Ada pula mereka orang-orang mukmin yang yunakos fi hisabihi, yang dipersulit, diperinci dalam hisapnya. Ya. Ada pula mereka orang-orang kafir, ya, yang mereka hina, yang mereka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan siapa golongan yang pertama kali akan dihisab ya. disebutkan dalam hadis bahwasanya golongan yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan di sana nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah al-maqdiyu lahum qablal khalaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ini umat Islam ya. umat yang terakhir diutus di muka bumi namun kita ya yang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat sebelum umat-umat yang sebelum kita Ya. Artinya umat Islam ini adalah umat yang pertama kali apa? Dihisab, ya. Didahulukan tentang keputusan hukum bagi mereka, ya. Ini termasuk kemuliaan yang namanya apa? Umat Islam. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan tentang mereka umat Islam, nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasabu. Kami Kata Nabi SAW adalah umat yang terakhir diutus di muka bumi. Namun kami adalah yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat. Ini keyakinan yang benar. Kemudian terkait dengan amalan yang pertama kali dihisap. Amalan apa yang pertama kali dihisap? Ya. Yang pertama kali dihisap adalah amalan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu terkait dengan salat. Awalu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Wa idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kata Nabi SAW, kalau sholatnya dia bagus, maka bagus seluruh amalan yang lainnya. Namun ketika sholatnya dia jelek, maka jelek seluruh apa? Amalan yang lainnya. Ini sebagai barometer. Ketika seorang baik sholatnya, ini akan baik apa? Amalan yang lainnya. Sebaiknya, sebaliknya, ketika amalan sholatnya jelek, maka apa? Jelek pula amalan yang lainnya. Ini terkait dengan pembahasan hisab. Walaupun di sana para jamaah yang saya muliakan panjang ya terkait dengan pembahasan hisab yang tentunya ini hanya ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang muslim, seorang mukmin wajib mengimani di antara tahapan-tahapan hari kiamat ada yang namanya peristiwa hisab. Maka ada nasihat yang mulia dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasehatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzinu dan timbanglah oleh kalian amalan-amalan kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu akhaffu 'alaikum fil hisab ghadan. Sungguh yang demikian itu akan meringankan engkau engkau merasa ringan ya ketika nanti engkau dihisap pada hari akhirat antu hasibu anfusakumul yaum ketika engkau biasa menghisap mengoreksi mengintrospeksi dirimu setiap hari ya. wa tuzayyinu lil ardil akbar dan juga engkau biasa untuk apa menimbang dari amalan-amalan kebaikan dan kejelekanmu untuk menghadapi hari yang lebih besar. Maka beliau mengatakan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala wa yauma idin tu'raduna la takhwa minkum khafiyah dan nanti pada hari itu engkau akan ditampakkan seluruh amalan-amalanmu dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seorang mukmin harus terbiasa menghitung-hitung menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang sering kita dengar, Allahumma hasibni hisabayasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah.